السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Berapa banyak keinginan baik kita yang tidak terlaksana? Berapa banyak impian yang kita ukir dalam benak kita? Tapi ternyata tidak bisa kita capai. Maka di sini seorang hamba hendaklah yakin bahwa semua kebaikan yang dia rasakan itu adalah murni dari Allah Jalla Jalaluh. Sehingga tiada yang pantas untuk dipuja kecuali dia. Karena dia yang memberikan segalanya kepada kita. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وعنعم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, Untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putera putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi.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 Apa yang akan kita lakukan? antum. Antum kalau punya utang, terus yang punya uang itu kejam, dan antum tahu nggak bisa bayar. Kira-kira yang antum lakukan apa? Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia udah datang ke rumah antum, bakal disiksa antum. Nggak akan lari antum. Aku akan hadapi insya Allah. <laughs> Masya Allah. Nggak ada. Kita mau lari kemana? Apalagi kalau ternyata tuh orang sudah pasang bodyguard di mana-mana. Kita hanya bisa berserah diri. Para jemaah rahimakumullah. <clears throat> kita tahu bahwa kita tidak pernah atau tidak mungkin bisa melarikan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman Fafirru ilallah. Kalian harus lari. Tapi larinya kemana? Ilallah. Larinya kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena bagaimanapun dosa yang kita lakukan. Allah tuh maha pengampun. Bahkan Allah Jalla Jalla dalam sebuah hadis Qudsi mengatakan, Ya Adam, Wahai anak Adam. Lau ataitani biqurabil ardi khati'atan. Thumma ataitani la tushriku bi syai'an. La ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam. Apabila engkau mendatangi aku dengan sepenuh bumi ini dosa. Dosa yang kita bawa. Namun engkau mendatangi aku tanpa pernah berbuat kesyirikan sedikit. Niscaya aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi. Ampunan untuk dia. <clears throat> Ma'asyil ikhwah rahimakumullah. Memang tidak ada kita mau lari kemana dalam kehidupan ini. Apalagi kita tahu memiliki batas waktu yang sudah ditentukan. Kullu nafsin da'iqatul maut. Semua akan merasakan kematian. Antum mau di rumah sakit, mau di rumah, apalagi sekarang ini tanda-tanda kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat yang sering kita lihat adalah mati mendadak. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam min asyratis sa'ah Mautul fajah. Mati mendadak. Lagi main bola, lagi di lapangan bola. Di lapangan. Mati. Dulu masih jarang kita melihat orang mati mendadak. Orang masih harus sakit. Ya. Sehingga dia masih bisa berwasiat. Dia bisa masih tobat kepada Allah. Dia masih bisa minta maaf sama keluarganya. Ini enggak. Kadangkala subhanallah. Ada yang dari toko beli sesuatu. Dia membeli sesuatu dengan harapan yang dia beli mau dia makan. Kalau itu pakaian dia mau pakai, dia beli keluar dari toko naik motor jatuh dari motor. Mati. Maka kita harus mempersiapkan diri. Kemudian ada kiamat. Yang tidak mungkin tidak mati. Kemudian dia hidup terus. Anak insya Allah umurnya panjang. Tetap kau akan menghilang dari dunia ini. Karena itu sudah ketetapan sang pencipta. Kullu syai'in halikun. Illa wajah. Segala sesuatu akan sirna. Kecuali Allah subhanahu Kecuali wajah Allah. Kullu man alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini fana. di dalam surat kiamat ada berapa surat yang namanya kiamat atau sebutkan surat yang maknanya kiamat. mana kasih hadiah. mak Surat kiamat. Antum mau jawab. Iya, satu al-qiyamah. Lagi? Al-ghashiyah. Al-qari'ah. Masya Allah. Ini yang rencananya buat. Nanti jemaah suruh beli gitu. iya. <laughs> Iya sekarang dikasih gratis ya. Makanya itu nanti nggak perlu beli. Ya yang dapat ini sekarang. Nah, Allah mengingatkan kita dengan kiamat itu berulang kali dan adanya di surat-surat pendek yang sering kita baca. Al-qari'atu mal-qari'ah Iza zulzilatil ardu zilzalaha hal ataka hadithul ghashiyah apalagi al-qiyamah la uqsimu biyaumil qiyamah Allah bersumpah. Aku bersumpah demi hari kiamat. Kita ini sebagai hamba tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama sang pencipta. Antum silahkan bersumpah. Dengan nama Allah, dengan Ar-Rahman, dengan Ar-Rahim, dengan apa aja. Yang penting itu nama Allah SWT. Tapi Allah boleh bersumpah dengan apa yang dia kehendaki. Allah bersumpah, La uksimu bihadal balad. Allah bersumpah demi kota Mekah. Allah bersumpah demi waktu duha. wabduha. Allah bersumpah demi waktu asar wal asr. Allah bersumpah demi waktu fajar wal fajar. Demi langit. Demi mentari Allah terserah. Di sini Allah bersumpah la uksimu biyaumil qiyam. Aku benar-benar bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawama. Aku bersumpah demi jiwa yang suka mencela dirinya. Jiwa kita nih, manusia itu sebenarnya baik. Tapi kadangkala bisikan-bisikan buruk membuat dia terpleset dalam kumbangan maksiat. Kadang-kadang nih, kita nih. Habis berbuat dosa, pulang ya Allah. Seharusnya aku tidak melakukan itu. Seharusnya aku tidak melakukan itu. Seharusnya aku duduk. Seharusnya aku istighfar. Seharusnya, seharusnya, seharusnya. Itu jiwa memang seperti itu. Allah bersumpah demi. Lalu Allah mengatakan, sabul insan ala najma'a iwama. Apakah manusia mengira kita tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya. Tubuh kita ini bisa berdiri, bisa kokoh karena ada tulang belulangnya. Dan kita tahu orang kalau mati ada yang dibakar. Sehingga menjadi debu. Kemudian diterbangkan. Apakah manusia mengira kita tidak akan mengumpulkan tulang belulang dia? Pernah di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang salah satu dari orang-orang kafir Quraisy dia ambil tulang belulang dari kuburan. Lalu dia mendatang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yuhyil idhama wa hiya rami. Siapa yang akan menghidupkan kembali tulang yang sudah hancur, dia hancurun, dia lemparkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah akan melakukan itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." wa yudkhilukan Iya. Allah akan menghidupkan tulang belulang ini. Dan Allah akan memasukkan engkau ke dalam neraka. Apa sih yang susah buat sang pencipta? Kita ini pada jamaah, Allah mengingatkan kalau penciptaan diri kita ini jauh lebih mudah dari penciptaan yang lain. Allah mengatakan, A'antum ashaddu khalqan amis sama banaha رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها Apakah kalian lebih dahsyat penciptaannya daripada langit? Kalian merasa lebih ringan buat Allah menciptakan kalian. Allah membuat cahaya untuk bumi ini. Allah membuat dunia ini jadi terang, jadi gelap. Maka kalau hanya untuk menghidupkan kita, itu sesuatu yang mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay lahu kun fayakun. Allah tinggal bilang kun jadi. Bala kata Allah qadirina ala an nusawwiya banana. Pasti kita bisa ngidupin kalian. Dan kita mampu menyamakan jari-jarinya. Sebagian ulama mengatakan bahwa sidik jari kita tuh beda. Nggak ada yang sama manusia itu sidik jari. Dan tatkala dia mati, dia jadi tulang belulang. Allah nanti menghidupkan kita kembali. Dan Allah akan samakan sidik jari kita. Nggak berbeda. Seperti tatkala kita hidup sekarang, tidak akan terjadi percampuran antara sidik jari kita dengan sidik jari teman kita. Nggak ada. Allah bisa menyamakan jari-jari kita. Yang sampai yang terkecil Allah akan samakan. Bal yuridul insan liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Tapi itu manusia. Ya dia ingin melakukan menampakkan kesombongan dirinya, Dan dia bertanya, kapan sih kiamat? Kemarin sudah lewat tuh waktunya kiamat. Tatkala orang-orang ribut kiamat itu jam 12, tanggal 12, bulan 12, 2012. Nggak ada yang tahu sama kiamat. Yang saya heran umat Islam ikut-ikutan. Mungkin benar ya. Wah, itu bisa mungkin benar. Tatkala udah bohong, diam. Udah sepi. Nggak ada yang tahu tentang kiamat itu kapan terjadi. Tapi Allah kasih tahu tanda-tandanya dan tanda-tandanya kita udah lihat. Udah dekat. Allah katakan kiamat itu terjadi. Fa'idha bariqal basar. Wa khasafal qamar. Wa jumi'ash syamsu wal qamar. Kiamat itu akan terjadi tatkala mata manusia terbalalak memandang. Kiamat itu terjadi dalam kondisi seperti kematian tadi. Orang tuh nggak ada persiapan, jemaah. Sampai ada orang yang sedang bikin kolam. Dia mungkin di sawah, dia kolamnya dia ratakan. Ada yang sedang belanja di pasar. Lagi jual beli. Lagi tawar menawar, kiamat terjadi. memang dalam kondisi orang-orang ya sibuk dengan dunia. Ketika nanti terjadi gerhana rembulan, dihilangkan cahayanya. Lalu matahari dan rembulan digabungkan. Pada hari itu, Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Pada hari itu manusia akan mengatakan, mau kemana kita lari? Mau lari kemana? Bumi-buminya Allah. Langit-langitnya Allah. Rizki yang kita makan dari Allah. Tubuh yang kita miliki ya juga dari Allah. Ila rabbika yawma izinil mustaqar. Ya ada, kau kan balik sama Allah. Kita ini diingetin bahwa kita akan balik sama Allah nih. Sehari itu berulang kali jam. Ketika antum bangun tidur. Apa antum katakan? Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bakal balik sama Allah SWT. Tatkala ada orang meninggal dunia, apa yang kita katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita bakal balik sama Allah. Nggak ada tempat untuk berlari. Bahkan Allah ceritakan di surat surat Abasa wa Tawalla. Tatkala Allah mengatakan faida ja'atis sakha. Tatkala datang tuh sakha, hari yang menakutkan pada waktu itu. Yauma yafirul mar'u min akhi. Orang akan lari dari siapa? Dari saudaranya dia lari biasanya dia kalau ada masalah, dia akan cari saudaranya. Dia akan cari orang yang mungkin membantu dia. Tapi pada hari kiamat dari saudaranya dia lari. Wa ummihi wa abih dari abah sama umminya dia akan lari meninggalkan mereka. Wa sahibatihi wa bani istrinya, pasangan hidupnya yang senantiasa kumpul sama dia pada hari itu akan dia lupakan. Anak-anaknya. Kita sekarang, kalau anak kita sakit, kita akan bingung sama mereka. Kita mau bawa ke dokter. Kita mau cari orang yang bisa ngobatin dia. Tapi tatkala terjadi kiamat, kita tinggalin semua. Wanita-wanita yang sedang hamil pun akan meletakkan isi perut. Hari itu hari yang menakutkan. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya persiapkan. Kita harus hitung-hitungan sebelum itu terjadi. Sebelum kita dibangkitkan kembali, mati udah kita sering lihat orang mati. Sebelum kita dibangkitkan kembali, yang mana pada hari itu akan ada hitung-hitungan. Kalau kita sekarang sudah mempersiapkan diri dengan hitung-hitungan kita, insya Allah aman. Seperti kita tahu nih kita punya utang banyak. Sama fulan, sama fulan, sama fulan. Jatuh tempohnya satu Ramadan. Kita udah hitung duit kita sekian. Oh ini nih buat bayar fulan. Yang ini buat bayar fulan, yang ini buat bayar fulan. Udah, fulan datang, nih punya ente, nih punya ente, punya ente. Selesai kita tenang. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan diri, gampang. Ada kok yang buat bayar. Tatkala datang mereka, udah mulai dihitung, eh ini punya ente ya, sekian fulan, datang lagi fulan, datang lagi fulan, datang lagi fulan, termantanya duitnya habis dan tidak cukup duit yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita menghisap diri kita. Di mana Allah berfirman di surat Al-Qiyamah ini, Allah katakan yaqulul insanu yawma idzin al mafar kalla la wazar ila rabbika yawma Al mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar Manusia pada hari itu akan dikasih tahu semua yang sudah dia lakukan. Ini yang kau lakukan, ini yang belum kau lakukan, ini dosa-dosamu, ini kewajiban-kewajiban yang seharusnya kau amalkan, ternyata kau belum mengamalkannya, akan dikasih tahu semuanya. Dan Allah katakan, balil insanu ala nafsihi بصيرة walau alqa ma'azirah. Orang tuh lebih tahu dengan dirinya. Kita ini lebih tahu dengan berapa sih dosa yang kita lakukan. Ibadah apa saja yang sudah kita amalkan. Mungkin tetangga kita nggak tahu. Istri kita nggak tahu. Sampai teman sahib kita yang dekat, dia akan berpisah dengan kita. Tapi jiwa kita selalu bersama tubuh kita. Walau alqa ma'azir, walaupun dia berusaha, aku tidak melakukan itu. Subhanallah. Tatkala manusia berusaha menentang kalau dia tidak melakukan dosa-dosa itu, akan dikunci mulutnya, kulitnya akan berbicara. Allah akan mengatakan kepada kita, Iqra kitabak. Kau baca kitab, kau baca sendirilah kitabmu. Iqra kitabak. Kafa binafsikal yawma alaika hasibah. Cukuplah, kau sendiri yang itu. Ini catatannya. Inti buka. Benar nggak tuh? Sebelum kita suruh baca kitab itu. Sekarang waktunya kita membaca catatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat al Hashr, ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Antum perhatikan ya. Di sini Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Dua kali Allah suruh kita bertakwa dalam satu ayat. Ada apa? Karena jiwa kita ini suka menjauh dari ketakwaan kepada Allah. Berat orang bertakwa kepada Allah itu kalau bukan dari hatinya. Lalu Allah katakan, "Wal sandur nafsu ma qaddamat lighat." Hendaklah setiap jiwa itu melihat apa yang sudah diamalkan lighat untuk besok. Orang yang pandai itu bukan orang yang mempersiapkan makanan dia hari ini. Tapi orang yang pandai adalah yang tatkala dia tua, dia udah nggak perlu kerja lagi. Nanti anak kepingin kalau anak sudah tua, ya udah. Anak sudah tinggal istirahat, tinggal ke masjid, tinggal ngaji. Kenapa? Duitnya udah dia siapin. Kayak Ramadan nih. Kita persiapan Ramadan dari sekarang nih. Kok Ramadan mau ngapain? Ramadan tuh 30 hari kayaknya anak mau gunakan untuk ibadah. Gimana nanti untuk gunakan ibadah? Nanti pagi harus syukur. Nah, sekarang. Anak akan kerja bulan Syaban sepenuh-penuhnya. Nanti pas Ramadan anak nggak mau syukur. Dia persiapan. Karena dia tahu tahun sekali ketemu Ramadan. Ibu-ibu yang tahu di Ramadan ada sholat terawih. Biasanya malam terawih itu orang pada belanja. Di 10 hari terakhir. Dia persiapkan bulan Syaban suaminya ngomong, Dek, nih bulan Syaban kau mau belanja baju baru bulan Syaban. Ramadan gak ada ke pasar. Karena dia tahu di depan tuh ada apa. Tatkala kita nggak tahu di depan ada apa, kita santai-santai aja. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malu. Allah tuh mengetahui secara detail apa yang kalian amalkan. Kita kalau berbuat dosa sama teman kita banyak yang nggak dicatat sama dia. Mungkin dia juga lupa. Tapi sama Allah ahsahullah wa nasuh. Allah catat semua dan kita lupa. Nanti kita akan baca subhanallah. Masa sekarang ini menunjukkan kita gambaran sedikit gambaran bagaimana nanti akan dihisap pada hari kiamat. Antum dengan adanya CCTV. Bisa nggak? Antum katakan, anak anak nggak berbuat itu. Pernah kejadian di Masjidil Haram ada dua orang berteman nih lagi umroh. Umroh, akhirnya selesai umroh, mereka istirahat capek. Tidurlah di Masjidil Haram. Yang satu tidur, yang satu nggak tidur. Yang nggak tidur ini ngambil barang-barang di tas sohibnya. Sohibnya. Lalu dia pura-pura keluar. Di pintu Masjidil Haram dipegang sama penjaga. Eh, ada apa? Polisi yang pegang. Anak nggak melakukan apa? Nggak, nggak apa-apa sih. Sohibnya dibangunin. Ente eh, sini. Ada apa kata ikut? Disetelin tuh CCTV. Dua sohib yang berteman. Ini siapa ini? Orang nggak bisa dia ngaling. Ya udah ente yang melakukan. Dilihat betul ente gitu ya iya gambarnya ente. Para jemaah subhanallah. Kita nih nggak sadar bahwa dosa-dosa kita tuh direkam. Ada malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kiraman katibin. Malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat semua. Dia ada di sebelah kanan dan di kiri kita. Nggak seperti CCTV yang kadang-kala rusak. Nah, kadang-kala CCTV rusak. Tapi malaikat nggak ada. Dia terus catat dan semuanya lengkap. Jadi perjalanan hidup kita ini kelak akan disetel kembali kira-kira. Karena malaikat tuh nemenin kita terus. Ini, baca nih kitabmu. Kita akan tahu. Ma'asyil ikhwa rahimakumullah. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menyebutkan ayat ini wal tandur nafsu ma qaddamat lighad hendaklah setiap jiwa itu melihat apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Kata Ibnu Katsir, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian hisab diri kalian nih sebelum kalian dihisab. وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم Dan persiapkan apa yang sudah kalian tabung nih. Dari amal soleh, anak udah melakukan ini, itu, itu, catat dari amal-amal soleh. Untuk apa nanti? Kalian bakal balik. Nanti pada hari kiamat, tak tatkala orang-orang digiring ke api neraka itu, Allah katakan kepada mereka, Unfudu, kalian silahkan. Kalian mau kemana lari silahkan. La tunfuduna illa bisultan. Nggak bisa kalian lari. Ya udah, ini waktunya diazab. Sebelum datang hari itu kita siapin nih. al ikhwa rahimakumullah. Kata Ibn Kathir, wa ala rabbikum. Kita ini akan dipaparkan kepada Rob kita. Para jamaah kalau antum berbuat salah dan bos antum tahu. Antum tahu ketika antum melakukan kesalahan itu CCTV itu hidup. Dan antum dipanggil, fulan ente datang. Bagaimana perasaan kita? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Ahmad. Menurut sebagian ulama, sanad hadis ini dhaif. Tapi secara makna hadis ini sahih. Al-Kayyis Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menghitung-hitung dirinya. Kapan ya? Ketika dia hidup. Kita akan bicara bagaimana sarana muhasabatun nafas. Apa sih yang kita harus miliki tatkala kita ingin menghisap diri kita? Karena kita tuh nanti nggak bisa lari kita. Udah ada catatannya semua. al orang yang cerdas yang menghitung-hitung dirinya. Anak sudah umur berapa ya? Anak sudah umur sekian. Hafalan Quran anak berapa? Coba dia tanya. Allah kasih waktu sama anak 24 jam. 24 jam itu. Berapa pahala yang sudah aku kumpulkan? Wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal bukan untuk kehidupan ini. Dia ketika bangun rumah, dia tahu dia butuh rumah. Orang hidup di dunia butuh ongkos. Tapi dia tahu, aku nanti kalau mati, nggak ada yang bantuin aku. Nanti di kuburan tuh aku akan ditinggal sama anak-anak. Biniku nggak akan mau tidur sama aku di kuburan. Nggak ada. Semua bakal ninggalin aku. Makanya aku akan beramal buat aku. Nanti kalau aku mati. Wal ajiz. Man atba'a nafsahu hawaha. وَتَمَنَّ عَلَى اللَّهِ Orang yang bodoh, orang yang lemah, adalah orang yang mengikuti nafsunya. Kepingin ini, oke. Okay. Kepingin itu pokoknya diikuti bisikan nafsu. Dia mengikuti bisikan nafsunya, dia muslim. Maka dari itu dia itu senantiasa berangan-angan. Gak apa-apa. Allah itu Ghafurur Rahim. Kan hadisnya jelas. Kalau kita, yang penting kau kan tidak berbuat syirik. Udah kau berbuat dosa nggak apa-apa. Yang penting jangan berbuat syirik. Ini bisikan nafsu. Senantiasa dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tahu kemaksiatan itu jalan menuju kepada kesyirikan. Iblis itu menggoda kita yang pertama dia lakukan adalah bagaimana orang itu berbuat syirik. Tapi kalau nggak bisa dia turun, dia turun, dia turun. Nggak apa-apa. Iblis akan ribo, kau berbuat dosa kecil nggak apa-apa. Yang penting terus-terusan. Kemudian dibisikin gampang lah. Nanti, nanti kalau mau tobat, kalau sudah umur 70 tahun tuh Ami fulan masih masih umur 70 tahun masih berbuat dosa, masih hidup. Kok sekarang masih muda boleh gitu. Dan itu terjadi. Kita lihat anak-anak muda, insya Allah ada di hati kecil mereka keinginan taubat aja. Mereka mengatakan, ente kok nggak soli? Nantilah anak soli. Anak tahu nih, anak dosa nih. Dia tahu. Nanti anak akan soli. Ente masa melakukan dosa ini? Udah, ente jangan terlalu memberatkan diri. Allah tuh ghafurur rahim. Karena kalau seperti itu yang kita lakukan. Ma'asyil ikhwa rahimakumullah. Umar bin Khattab. radhiyallahu ta'ala anhu Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud. Umar mengatakan hasibu anfusakum. Kalian hisap diri kalian. Qabla antu hasabu. Sebelum kalian dihisap. Jadi kita nih duduk menghisap diri kita. Karena kita yakin kita bakal dihisap. Nggak bisa. Kau lari nggak mungkin. Hisap itu ada. Sebelum kalian dihisap, kalian hisap diri kalian. Wazinu anfusakum qabla antu tuzanu. Kalian timbang-timbang nih diri kalian sebelum kalian ditimbang. Nanti pada hari kiamat di padang mahsyar tuh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khair. Mithqala dzarrah. Seberat dzarrah itu semut kecil. Ya, mungkin sekarang orang menerjemahkan atom ya, barang yang kecil. Itu bakal ditimbangin jemaah. Allah akan timbang nanti. Maka kalian timbang sekarang sebelum nanti kalian ditimbang. Yang akan ditimbang itu diri kita, tubuh kita akan ditimbang. Antum ingat hadis Rasul SAW. Hadis Ibnu Mas'ud. Tatkala Ibnu Mas'ud naik pohon arok kemudian tersingkap betisnya karena tiupan angin. Para sahabat pada tertawa. Ketawa nih para sahabat. Nabi melihat ada yang salah dengan sahabatnya. Karena mereka menilai orang dari fisiknya. Kita kadang-kadang melihat orang dari fisik. Kalau orang gagah, Masya Allah nih, orang baik ya. Belum tentu. Ibnu Masud nih kurus, kecil orangnya. Para sahabat ketawa ditanya, mimma tabahakun. Apa yang kalian tertawakan? Kata para sahabat, min humusati sotisakai au min diqati sakai. Mereka mengatakan, dari kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud, kecil banget. Dia udah tua tuh Ibnu Mas'ud upah kecil banget betulnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La saqu ibn Mas'ud fil mizan la, la Mas'ud fil mizan asqalu min Jabal Uhud." Betisnya Ibnu Mas'ud di timbangan nanti itu lebih berat daripada Jabal Uhud. Maka kita lihat nih orang yang suka olahraga badannya masya Allah bagus ya. Ente lihat kira-kira nanti ditimbangan seberat apa ente. Kadangkala -kadang kita harus berpikir seperti itu. Kita yang dikasih berat kayak gini nanti ditimbangan. Ada yang seperti kapas nggak ada bobotnya. Kenapa Umar mewasiatkan hal itu? Umar radhiyallahu taala anhu mewasiatkan kepada sahabat-sahabat dan tabi'in. Apalagi kita yang udah jauh dari masa mereka. Antum kalau melihat sahabat-sahabat Nabi itu bagaimana mereka menghisap dirinya. Pernah hambola, hambola. Siapa yang tahu keutamaan hambola? Anak kasih hadiah. Hambola, Eh, nah. Sahabat yang disolatkan malaikat. Iya, hampir betul. Tapi nggak apa-apa, anak kasih hadiah. Antum nyerempet-nyerempet, anak kasih hadiah. Apa-apa. Naam, tuh sahabat yang dimandikan malaikat. Jamaah. Ada sahabat Nabi yang dimandikan malaikat. Kita lihat bagaimana dia menghisap dirinya. Hantalah pada suatu hari lagi di pinggir jalan dia ngomong mengatakan ketemu Abu Bakar, "Kaifa asbah ya Hambola?" Ente gimana pagi hari ini? Apa kata nafaqah Hambola? Munafik Hambola. Kata Abu Bakar yang benar ente ngomong. Gimana enti ngomong diri enti munafik kata dia? Kata dia, "Idza kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara wa dzakarana billah wa dzakara lana al-jannah wan nar ka'annaha aw ka'annama ra'yal 'ain." Ketika kita sama Rasul SAW duduk di pengajian sama Nabi, Nabi jelasin tentang Allah, tentang surga, tentang neraka, seakan-akan kita melihat tuh semua falamma عافتنا ahla wabai'ah ketik wal mal ya tatkala kita udah pulang udah ribut sama istri kita sama anak-anak kita sama kebon kita sama kerjaan kita kita lupa nih dia menghisap dirinya kata Abu Bakar sama inti sama anak kalau gitu gimana ya kita tanya sama Rasul SAW Berangkat mereka. Laporan. Nih, kita nih masalahnya jiwa. Ini ini hisap ya mas. Ini contoh orang yang menghisap dirinya. Lalu datang ke Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah gini nih ceritanya nih. Rasulullah SAW mengatakan, Lau takunun. Anda kata kalian tak tatkala berada di keluarga kalian, ya, kama takununa indi. Seperti ketika kalian kumpul sama aku nih, Lasafahatkumul malaikatu fit turuqat wa fil furush. Kalau kalian tetap tatkala ada di rumah kalian seperti kalian ada di depanku, maka malaikat akan salaman sama kalian. Kenapa? Udah bukan manusia lagi. Udah jadi kelompoknya malaikat. Sama malaikat salaman jika sudah jalan-jalan kalian. Walakin sa'a sa'a. Tapi itu sekali-kali seperti itu ya. Tapi kita balik lagi ngaji. Kadang-kala kita gitu kan, habis pengajian semangat. Setelah itu dapat dua tiga hari, mulai kendor. Yang awalnya duduk, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dapat seminggu hilang, astagfirullah. Ini fulan utangnya belum bayar. Ini fulan udah fulus dong. Gitu. Umar bin Khattab mengatakan, kepada para sahabat Nabi yang hidup dan kepada para tabi'in. Kenapa kalian harus menghisap diri kalian? Kata Umar bin Khattab, fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan. Karena itu akan lebih ringan buat kalian besok ketika kalian dihisap. Kalian udah punya catatan. Itu akan lebih ringan buat kalian. Wa tazayyanu lil arad al akbar. Dan kalian berhiaslah untuk hari ketika kalian ditampakkan menghadap Allah pada hari itu para jamaah, orang itu akan dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan amalnya. Yang pura-pura baik di dunia, nanti tatkala dibangkitkan dari kuburnya kelihatan. Kalau kalian mau berhias, kayak ini anak datang kajian, anak pakai baju, pakai surban, pakai topi ya, siap mau ketemu antum. Antum tidak tahu siapa anak. Tapi Allah tahu apa yang anak kerjakan tadi di sana. Apa yang sering anak lakukan dari dosa? Allah tahu. Maka kata Umar bin Khattab, kau kalau mau berhias, nanti buat ketemu sama Allah tuh berhias kau. Bagaimana kau menghadap Allah orang-orang pada ngeliat ente dalam kondisi engkau itu baik. Bukan banyak dosa-dosanya. Lalu Umar membacakan firman Allah di surat Al-Haqqah. Yauma izin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan ditampakkan dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Nggak ada. Orang yang sudah menghisap akan ringan bagi dia. Setelah ayat 18 ini Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِي Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, dia akan berteriak. Dia mengatakan, Ha'umukra'u kitabiyah. Kau baca nih kitabku, kau baca nih. Kenapa? Ini wanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan dihisap. Aku yakin. Aku udah persiapkan untuk hisap ini. Orang yang sudah mempersiapkan diri, dia akan akan ringan buat dia. Dia akan tahu kitabnya ini dapat dengan tangan kanannya. Fahuwa fi Dia akan berapa, berada dalam kehidupan yang direbut. Adapun yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه Ketika dia dapat dengan tangan kirinya, dia mengatakan, andai kata aku nggak dapat nih. Nggak dapat kitab ini. Karena dia tahu. Andai kata aku nggak perlu tahu hisapku gimana. Karena dia udah tahu hisapku ini nggak benar. Ya laitaha kanatil qadiya. Mulai dia menghisap dirinya pada hari itu. Udah selesai. Kau mau hisap dulu di dunia agar kau bisa berbuat baik. Tapi ketika dia sudah pegang kitabnya dengan tangan kirinya, dia mulai mengatakan, Ya laitaha kanatil qadiya. Anda kata kematian itu menyelesaikan segalanya, aku nggak dibangkitkan lagi. Ma'agna'anni maliyah. Halaka anni ya, harta aku nggak berguna buat aku. Kedudukanku, jabatanku, aku pernah jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, apa enggak Kita yang punya harta bertumpuk-tumpuk, mati meninggalkan harta 10, tril, eh, sepuluh 10 miliar umpama. Selalu kalau kau, kau harta itu tidak kau bawa, nggak kau sedekahkan, ini nggak ada gunanya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Bagaimana cara menghisap diri? Para ulama jelasin tuh. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau menyebutkan bahwa menghisap diri itu ada tiga rukunnya. Perhatikan rukunnya ini supaya kita benar cara menghisap. Di sebuah perusahaan itu bendahara atau ya yang bagian hitung-hitungan fulus itu dikasih tahu caranya ini duit masuk duit keluar ya kemudian eh, ada keuntungan ada apa suruh ngitung dia nanti dia pun akan diaudit lagi benar enggak ente cara ngitung-hitungannya ntar ada yang terlepas maka Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ada tiga rukun yang pertama Kata dia, antuqais baina ni'matihi wa jinayatika. Engkau kalau mau menghisap diri yang pertama tuh, engkau menimbang-nimbang. Antara nikmat yang Allah berikan dan kelakuanmu. <clears throat> Supaya kita sadar. Nikmat Allah banyak, kelakuanku ternyata nggak benar. Allah kasih sehat, ternyata kesehatanku aku gunakan untuk kemaksiatan. Kita hitung. Subhanallah, anak dulu nggak punya apa-apa. Sekarang anak punya mobil. Tapi kenapa anak jarang ke masjid? Ini membandingkan nikmat yang Allah berikan. Anak dulu sakit. Kemudian Allah kasih anak sembuh. Tapi ternyata kaki anak masih lebih sering ke tempat maksiat. Karena dengan seperti itu kita akan sadar, ya Allah, yang ada itu cuma maaf Allah buat kita. Nggak sebanding nikmat yang Allah berikan dengan amalan kita. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. Nggak ada yang masuk surga sebagai pengganti amalnya nggak ada. Sebagai pengganti amalnya. Kalau umur kita 100 tahun, kita terus ibadah, nggak pernah berbuat dosa. Apa pantas kita dapat surga? Sebagai pengganti amal kita nggak pantas. Kau itu beramal, kau bisa ruku, kau bisa sujud, kau bisa berzikir. Dengan nikmat dari siapa? Ini eh, dari Allah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nggak ada yang masuk surga sebagai pengganti amalnya nggak ada. Amal itu sebab, iya sebab tapi bukan pengganti. Para sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau wahai Rasulullah SAW, nggak akan masuk surga sebagai pengganti amal. Hatta ana, sampai aku. Aku nggak akan masuk surga dengan amalku. Illa ayyatagammadani Allahu birahmati. Kecuali kalau Allah meliputi aku dengan rahmatnya, baru aku bisa masuk surga. Contoh nih, contoh ringan ya. Supaya kita tahu menghisap nikmat Allah dengan kelakuan kita. Walaupun kita udah baik. Tapi dibandingkan nikmat Allah, nggak nggak sebanding. Kalau ada orang kerja di sebuah perusahaan, ya dia sebagai cleaning service. Kerjanya bersih-bersih. Tiap hari dikasih gaji 100 ribu. Sebulan 3 juta setelah dua tahun kerja, sama bosnya dikasih villa. Apakah villa itu pengganti kerja dia jadi cleaning service dua tahun? Sebagai pengganti. Enggak lah, kerjaanmu apa sih kau pantas dapat villa? Enggak pantas. Kenapa dapat villa? Karena kesian bosnya. Kita pun nunggu kasihan Allah kepada kita baru kita bisa masuk surga. Kalau amal kita enggak <clears throat> Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Yang kedua. Rukun yang kedua. Thumma tuqayis bainal hasanat wa sayiat. Kemudian engkau menimbang-nimbang antara pahala, antara amal kebajikanmu, dan dosa-dosamu. Kalau tadi antara nikmat Allah dan nikmat Allah dan kelakuan kita. Yang kedua, antara kita sendiri nih. Kita beramal, kita timbang satu hari ini dosa anak berapa? Pahala anak berapa? Dan untuk menimbang-nimbang antara amal kebajikan dan amal keburukan ini membutuhkan tiga sarana. Yang pertama, Anda sebutin dulu ya. Rukunnya yang pertama, menghisap antara men, antara nikmat Allah dan kelakuan kita. Yang kedua, menghisap antara kebaikan dan keburukan kita. Yang ketiga, <clears throat> menghisap antara hal-hal mubah yang kita lakukan dengan yang berpahala. Kalau tadi antara dosa dan antara pahala dan dosa, kalau ini antara pahala dan yang hal-hal yang mubah yang kita lakukan. Ada banyak hal-hal mubah yang kita lakukan dalam kehidupan ini kadangkala -kadang tuh lebih banyak dari pahalanya yang kita lakukan. Maka yang kedua, menimbang antara dosa dan pahala, itu butuh tiga sarana. Yang pertama, kata Ibnul Qayyim, nurul hikmah. Cahaya hikmah. Yaitu ilmu yang Allah berikan kepada para nabinya. Al-Quran dan Sunnah. Supaya kita tahu mana yang dosa dan mana yang bukan dosa. Kadangkala kita ini melakukan perbuatan merasa nggak dosa. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. <clears throat> contoh, contoh. Ada orang meminjamkan uang dengan bunga. Kerjaannya itu. Antum melihat di pasar-pasar hampir tiap hari itu ada orang melakukan itu. Ini orang merasa nggak berbuat dosa. Mungkin yang meminjamkan uang, yang meminjamkan uang, dia yang dapat bunga, kan? dapat ribanya. Tapi yang pinjam merasa nggak dosa. Kenapa? Kan dia yang dosa, Ustaz. Dia yang makan riba. Karena keterbatasan ilmu dia, maka dia merasa yang dosa fulan, anak nggak dosa. Padahal la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melaknat orang yang meminjamkan uang dengan riba dan yang pinjam juga dilaknat. Taunya dari mana kita? Dari perasaan. Ya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita nggak belajar, kita susah akan menghisap diri kita. Contoh nih, Cipiki Cipika. Cipak apa? Cipika Cipiki. Ya udahlah. Yang mana tuh? Kenapa banyak orang melakukan itu dan tidak merasa dosa? Dia mengatakan, Ustaz, Ustaz ajak sih perasaannya yang buruk. Anda ini hati Anda bersih, Ustaz. Ini istrinya sohib anak, udah kayak saudara, Ustaz. Dia merasa nggak berdosa jemaah. Karena kalau ikut perasaan nggak merasa berdosa. Kemudian lelaki-lelaki yang masuk ke tempat iparnya. Ada yang serumah sama iparnya, tiap hari makan berdua sama istrinya, kakaknya. Berduaan apa. Dia nggak merasa berdosa. Soalnya kalau lewat perasaan, nggak dosa memang kan. Kata dia, ya Ustaz, ini kan iparnya Ustaz hitungannya itu sudah saudara. Kemudian orang-orang yang bersalaman dengan sepupunya ya. Dia merasa, enggak saat ini sepupu anak. Itu bukan mahram ente. Ente bisa kawin sama dia. Atau sama istrinya aminya, istrinya pamannya. Banyak orang, ya dia sama istri pamannya itu seperti keponakan sudah. Padahal dia bukan keponakan. Kalau Ami ente meninggal, ente boleh kawin sama istrinya paman ente. Di sini kita butuh apa? Syariat. Bukan pakai perasaan. Kalau kita sudah pakai perasaan, maka akan banyak dosa-dosa yang kita lakukan dan kita tidak merasa berdosa. Maka dari itu, dituntut orang yang mau muhasabah, belajar agama. Ngaji. Dan ingat tolabul ilmi Faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Wajib hukumnya menuntut ilmu. Apa? Ilmu apa? Matematika. IPS. Bahasa Inggris. Bahasa daerah. Ilmu agama. Ilmu tentang Allah. Jalla jalla. Ilmu tentang kita ini apa yang seharusnya kita lakukan. Itu wajib. Tidak semuanya harus jadi ustadz. Enggak Antum bisa bayangkan kalau semuanya jadi ustad, anak ceramah di sini ada yang dengerin nggak? Nah, semuanya pada jadi ustad, Nggak semuanya harus jadi ustad. Memang udah dibagi-bagi. Ada yang harus jadi pedagang. Ada yang jadi dokter. Ada yang jadi insinyur. Ada yang jadi apa aja pekerjaan dunia. Jadi tentara, jadi polisi. Bagi-bagi. Tapi semuanya punya kewajiban sama. Nuntut ilmu wajib. Yang polisi wajib nuntut ilmu. Wajib hukumnya. Ingat wajib. Orang kalau nggak nuntut ilmu, gimana dia tahu wajib kalau dia nggak pernah nuntut ilmu juga? Maka para jemaah dengan ilmu ini nih, kita tahu bainal haq wal batil. Masalah warisan. Banyak perempuan-perempuan yang kadang kala menuntut warisan dibagikan sama. Kata dia, enggak sama. Subhanallah. Ini hukumnya hukumnya Allah. Warisan itu harta nemu. Nggak aja usaha dari anak. Kalau ada usaha anak, dikasih tuh usaha anak. nih ini punya inti, nih. inti ikut kerja, itu punya bagian dikasih. Tapi kalau warisan tuh, itu milik Allah dan Allah yang bagi. Ada orang yang menentang masih seperti itu. Maka rukunnya untuk membedakan antara yang benar dan yang salah adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Kemudian rukun yang kedua atau sarana yang kedua adalah suudzon dengan jiwa kita. Kita ini su harus suudzon sama jiwa. Jangan dikatakan, oh insya Allah anak ini udah baik kayaknya. Nih. Ada orang yang kayak gitu jemaah. Ada seorang haji yang sudah haji 27 kali. Nah, ini cerita paman anak dia cerita ke rumahnya Fulan itu. Dia mengatakan. Kata dia, anak ini sudah siap mati. Dia mengatakan gitu. Kenapa? Anak haji sudah 27 kali. Masjid yang anak bangun udah banyak. Ini kan dia mau menghisap. Yang dia hisap itu kebaikannya lupa sama dosanya. Karena dia husnudon sama dirinya. Kayaknya gak pernah berbuat dosa. Ana alhamdulillah, ana sudah bangun pesantren kayak gitu. Subhanallah. Kenapa orang selesai haji dari Arafah, Allah mengatakan, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرْ فَإِذَا أَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم orang habis haji Habis di Arafah. Kita tahu haji itu puncaknya Arafah. Selesai itu Allah ampuni dosa orang-orang pada hari Arafah itu. Tapi kenapa selesai dari Arafah orang ke Muzdalifah disuruh istighfar sama Allah. Makanya ada seorang jemaah haji yang dia tanya sama anak langsung ketika itu. Dia bingung, Ustaz. Anak ini bingung, Ustaz. Dia habis haji ke Medina. Kan katanya orang yang habis haji itu seperti bayi yang baru lahir. Terus kenapa disuruh istighfar Ustaz? Ani bingung mau istighfar dosa anak yang mana? Ya kata dia. Jemaah. Ini karena ke, ya itu karena keawaman dia jemaah. Ini wajar dia tuh awam dia nggak ngerti. Karena tadi nggak punya ilmu. Lalu dia husnudon sama dirinya. Kita habis sholat jemaah. Yang pertama kita lakukan apa? Astagfirullah. Di situ suudon gitu Mungkin anak sholat tadi takut nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tatkala menceritakan orang-orang soleh. Walladzina yu'tuna ma'ata wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang yang senantiasa berbuat, senantiasa melakukan. Dalam kondisi hatinya terus takut dia. Dia takut. Karena dia akan kembali kepada Allah SWT. Aisyah tanya tentang ayat ini. Ini ayat ini ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah tentang orang yang berzina, yang mencuri, yang minum khomer, Kemudian dia takut dengan dosa-dosanya. Kata Rasulullah, La yabnata siddiq. Bukan, wahai putrinya asidik. Tapi ini yang dimaksud adalah ar-rajulu yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu an la yuqbala min. Ini orang yang sholat, yang sedekah, yang puasa. Dan dia takut nggak diterima. Karena dia takut jangan-jangan anak ria ketika sholat. Jangan-jangan anak tadi sholat mikirin yang lainnya. Jangan-jangan anak melakukan ini karena ingin pujian. Supaya disebut gini. Itu seudbon dengan diri kita. Jadi kita ini harus berada di antara dua hal. Husnudzon kepada Allah. Dan seudbon kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita husnudzon sama diri kita. Kita seudbon sama Allah. Contohnya. Ini orang yang berdoa dan nggak dikabulkan doanya. Dia mengatakan. Ustaz. Allah kan mengatakan waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti Allah kasih jalan keluar dan Allah kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kan Allah mengatakan gitu. Ustaz, Ana ini udah bertakwa Ustaz, tapi kok masih sulit rizki ya Ustaz? Dia kan husnudzon sama dirinya, seuzon sama Allah. Seakan-akan Allah ini belum ngasih janjinya. Di sini ketika kau merasa bertakwa berarti kau belum bertakwa. Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Kalian tuh jangan membersihkan diri kalian, sok suci. Allah tuh lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi kalau kita udah berdoa, udah bertakwa, kadang kala kita nih hijrah dari meninggalkan kemaksiatan, kemudian kita tinggalkan riba semua, ternyata usaha kita gagal, hancur usaha kita. Lalu kita bertanya, gimana sih? Katanya yang bertakwa itu dimudahkan. Tapi anak udah bertakwa, kayaknya masih enakan dulu ketika anak belum bertakwa. Mulai dia. Maka ingat. Su'udhan kepada diri dan husnudhan kepada Allah. Allah tuh gak pernah ingkar janji. Cuma kita nih. Yang ketiga, sarana yang ketiga yang disebut oleh Ibnul Qayyim adalah tamyiz ni'mah minal fitnah. Membedakan antara nikmat yang Allah berikan dan fitnah. Karena kadang kala kita ini tidak bisa membedakan antara nikmat dan fitnah. Allah mengatakan tentang nikmat ini, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian fitnah atau ujian. Kapan jadi ujian dan kapan jadi nikmat? Tatkala rizki kita dilancarkan. Kemudian kita tambah dekat sama Allah. Insya Allah tuh rizki jadi nikmat. Umpamanya gini. Dulu Ana subhanallah. Ketika Ana masih pakai sepeda ontel. Anak tuh jarang ke masjid Imam Syafi'i. Setelah Allah kasih, Alhamdulillah. Mudah-mudahan motor ini jadi nikmat buat anak. Dia bedain. Karena banyak orang yang lupa ketika oh, insya Allah Allah cinta sama. Apa buktinya? Ini lihat ente. Harta anak semakin berlimpah ruah. Ya lihat. Apakah dengan harta yang berlimpah ruah itu ente bisa sholat ke masjid? Apa enggak? Di sini kita tahu. Orang biasanya jamaah. Ya, kalau masih miskin tuh doanya banyak. Doanya kenceng dia habis so, pokoknya bainal azan dan komat dia doa sepertiga malam akhir doa ya. Dia kepingin minta sama Allah. Dia pengen minta mobil lah anggap. Ketika dikasih mobil, lihat. Mobil ini nikmat apa fitnah? Di situ kita harus tahu. Jangan-jangan setelah Anda dapat mobil, berhenti berdoa. Udah selesai. Karena ya udah selesai Ustaz hajatnya kan Ustaz. Subhanallah. Padahal Allah itu nyuruh kita terus berdoa. Doa ini salah satu bentuk ibadah. Maka dengan cara seperti itu kita akan tahu. Bagaimana kita menghisap diri kita? Kita yang pertama tadi udah punya ilmu. Yang kedua kita suudzon sama diri kita. Yang ketiga, kita bisa bedain. Antara nikmat dan fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ra'aitallaha yu'til 'abda ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam annahu istidraj. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau engkau melihat Allah tuh numpahin rizkinya, memberikan rizkinya kepada seorang hamba, semua yang dia inginkan Allah kasih kepada tuh hamba. Dalam kondisi itu hamba berbuat dosa, maka ketahuilah kalau itu namanya istidroj. Orang itu sedang dilulu. Dibiarin, dibiarin sampai dicabut nyawanya dalam kondisi dia belum siap. Falamma nasu ma dhukiru bihi. Fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghta fa idza hum mublisun. Ketika orang-orang itu dikasih peringatan ya, terus kasih peringatan, tapi ternyata dia melupakan peringatan itu. Ternyata apa yang Allah berikan kepada dia, Allah bukakan segala pintu rezeki buat dia. Ini orang awalnya susah, Allah kasih peringatan dia supaya dia balik sama Allah, tetap aja nggak balik-balik sama Allah. Lalu Allah bukakan pintu rezeki. Kalau susah aja nggak ingat sama Allah, apalagi kalau seneng, tambah parah. Maka Allah bukakan pintu rizki sampai ketika dia udah senang-senang, Allah cabut nyawanya. Tuh mati mendadak. Allah cabut nyawanya dalam kondisi dia belum bersedekah, dia belum berwasiat. al ikhwah rahimakumullah. Kemudian Ibnu Qayyim menceritakan muhasabah itu ada dua modelnya. Ada muhasabah yang sebelum beramal, ada muhasabah setelah beramal. Kita ini sebelum beramal Pikir dulu nih, kira-kira anak nih amal ini lillah apa enggak? Udah azan. Ajib, katanya panitia jam 5.40 menit. Masya Allah, kayaknya jam situ nggak cocok. Anda dari tadi afon jemaah, mana? tadi tadi ngeliatin jam situ ya. Hada Allah alam bisawab. Itu banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Tapi insya Allah, mudah-mudahan afwan. Tanda masuk waktu sholat itu bunyi itu. Jamaah. Hati-hati jamaah. Ini sampai sekarang. Ya Allah yang mau sholat. Yang mau adhan-adhan. Nanti kita bahas setelah maghrib. Kita lanjutkan sedikit insyaAllah. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam.